al kahana perdukunan. Wan nujum perbintangan. kahana wan nujum wa ilmu nujum akhwan. Bersaudara. kahana perdukunan menebak-nebak sesuatu yang belum terjadi. Nujum juga sama. Menebak-nebak sesuatu yang belum terjadi. Dan semuanya dalam satu muara. Yaitu mengaku alimul ghaib. Mengaku tahu yang ghaib. Akhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkaranya perkara kufur karena dia mengaku-ngaku satu sifat yang ternyata itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun-dukun kemudian membenarkan maka dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Wal wajib ala waliyil amr wa kullu qadirin an yas'a fi izalatiha ula'il munajjimin wal kuhan. Maka setiap yang mampu para penguasa waliul amr pemerintah ataupun siapa saja yang mampu untuk menghilangkan perdukunan munajjimin, ahli nujum, al-arrafin, tukang ramal, wa ashabud darbi ramal atau yang memukul tanah dengan kayu, atau yang memakai burung gelatik, atau burung ini dan burung itu, hendaklah mereka melarangnya. Siapa yang mampu, hendaklah melarangnya. Wa mana'uhum minal julusi fil hawadith wa turuqat dan juga bagi mereka para penguasa pemerintah muslim hendaklah melarang mereka untuk membuka kedai-kedai ramal atau lapak-lapak untuk perdukunan hendaklah dilarang. atau masuk ke rumah-rumah orang di rumah-rumah mereka menawarkan Maukah aku tebak nasibmu? Maukah aku tebak jodohmu? Maukah aku tebak bagaimana nanti kamu di akhir hidupnya ila akhir? Maka ini hendaklah melarang pemerintah ataupun siapapun yang mampu untuk menghilangkannya. Wa yakfi man ya'lam tahrima dhalik wa la yas'a izalatihi dan cukup bagi mereka yang mampu bisa berkuasa tetapi tidak mau melakukan cukup baginya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Ancamannya adalah apa yang Allah katakan tentang Bani Israel. Lu'inu, mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain. Mengapa? Kata Allah kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau mengingkari kemunkaran-kemunkaran yang mereka kerjakan. Tidak mau saling mengingkari kemunkaran. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Kalau ada yang melakukan di satu masyarakat, maka itu wajar terjadi karena masyarakat ini bermacam-macam. Iya kan? Tetapi yang tidak wajar adalah kalau semuanya sepakat untuk membiarkan orang yang membuat perdukunan, ramal, ilmu nujum dan sebagainya. Ini yang Nasrullah salam al menyebabkan turunnya azab. Kalau mereka semua sepakat membiarkan kemunkaran. Tetapi kalau ada di tengah-tengah mereka yang mengingkari kemunkaran, insya Allah azab akan tertahan. Bukan karena orang tadi masih dimaklumi bukan, tetapi ada yang mengingkarinya maka rahmat dari Allah kepada mereka para ahlu sunnah, para ulama, para ustadz, para da'i, para kiai yang mengingatkan dan melarang perdukunan, maka Allah rahmati negerinya. Pemerintah yang melarang perdukunan, maka Allah rahmati negerinya. Tidak turun azab. Wa haula'il mala'in yaquluna al-itsma wa yaquluna as-suhud. Adapun mereka-mereka para dukun-dukun ahli nujum, tukang ramal dan sejenisnya adalah orang-orang yang terlaknat. Berbicara dengan ucapan dosa. Yaquluna as-suhud. Memakan harta yang haram. Bi ijma'il muslimin. Dan ini menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Menurut kesepakatan para ulama. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برواية الصديق dan telah sahih dari Nabi, telah sabit riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan melalui jalan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang menyatakan innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Kata Abu Bakar alus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda alaihi salatu wassalam Inna nas sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemunkaran kemudian diam membiarkannya tidak mengingkarinya maka sebentar lagi akan turun azab yang merata mengenai mereka secara keseluruhan dan jangan salahkan Allah yang menakdirkan tapi salahkan diri-diri kita dan diri-diri kalian. Saya kan tidak berbuat na'am. Kamu tidak berbuat. Tetapi kamu tidak mengingkari kemunkaran. Ikhwani fiddina azakumullah. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah Israeliyat. Ketika Allah perintahkan timpakan azab pada kaum tersebut. Malaikat berkata, Ya Allah, di sana ada ahli ibadah yang soleh. Katalah hancurkan mulai dari dia dulu. Mengapa ya Rob? Kok dia duluan yang diadab? Karena dia yang tahu tetapi dia diam, tidak mengingkari mereka. Berarti barakallahu fikum, kalimat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian pada satu azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, akan menimpa secara merata. Apa maknanya ayat ini? Wattaqu fitnatan La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian, takutlah kalian pada satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi akan menimpa secara merata. Artinya kalian yang tidak berbuat pun hendaklah takut turun azab sehingga menyatakan kamu jangan berbuat, tolong jangan berbuat. Khawatir kami ikut terkena azabnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis juga seperti itu. Diumpamakan seperti sebuah perahu, ada penumpang di atas, ada penumpang di bawah. Penumpang di bawah kalau mau mengambil air dia naik ke atas. Sampai suatu saat mereka berkata, kita susah naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, Kenapa tidak kita lubangi saja kapal ini? Kita akan dapat air dengan mudah. Kata Nabi SAW, Fima ma'na, kalau dibiarkan orang itu melubangi kapal tadi, halaka. Wahalaku jami'an. Kalau dibiarkan dia binasa. Dan akan binasa pula seluruh penumpang kapal itu walaupun yang tidak tahu menahu kena azabnya. Baik. Wa idha ankaru kalau diingkari, jangan dicegah. Naja, orang itu naja, selamat. Wanajau jami'an dan akan selamat seluruh penumpang kapal itu. Kalau dibiarkan bencana, bencana seluruhnya. Kalau dicegah selamat, selamat seluruhnya. Maka jangan biarkan segala kemunkaran terjadi di negeri ini. Kita khawatir akan turun azab yang menimpa negeri ini secara keseluruhan. Bukan yang berbuat mereka, iya. Tetapi kalau kalian tidak mengingkari mereka, akan turun adab. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع Orang-orang yang mengerjakan perkara yang keluar dari sunnah ini, perdukunan, buka ramal dan sebagainya, ada macam-macam. Ada beberapa jenis. Nau'un minhum sejenis atau satu jenis adalah ahlu talbis wa kadhib wa khida'. Jenis pertama orang yang talbis menyamarkan, mengkaburkan. Wa kadhibin wa khida' dusta dan penipuan. Alladzina yudhiru ahaduhum ta'atal jinni lahu yang dia kadang-kadang menggambarkan, menampakkan kalau jin tunduk padanya. Oh jin sudah tunduk semua pada saya. Ya. Wahai tuan jin. Ya. Abrakadabra, bim salabim atau sejenisnya, kalimat-kalimat mantra-mantra, komat kamit, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak sendiri. Nah, itu tidak puas saya. Padahal permainan. Padahal permainan. Ini golongan pertama. Golongan pertama hanya penipuan, khida'. Au yadda'il hal min ahli muhal atau mengaku-ngaku bisa membentuk keadaan yang mustahil. Ahlil muhal. Muhal itu mustahil. al masyayikh an-nasabin. Dari kalangan syekh-syekh an-nasabin atau fuqara al-kadzabin watturuqiyatil makkarin kadang-kadang berbentuk orang tua yang kemudian menyeramkan atau orang-orang miskin pakainya compang-camping pendusta atau turuqiyatil makkarin atau orang-orang yang membuat rencana-rencana jelek Fahaulai al al-balighah allati tarda'uhum wa Orang-orang jenis pertama ini pantas untuk dihukum, pantas untuk ditangkap dan diberi hukuman yang membuat mereka jerak. Dan orang-orang yang sejenis mereka agar jerak, agar berhenti dari kedustaannya. Hanya disuruh duduk saja. Kamu pokoknya duduk sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Duduk saja. Dengan muka seram. Gak usah ngapa-ngapain. Terus saya ngapain? Gak usah ngapa-ngapain. Duduk saja dengan muka yang serius, seram, jangan senyum. Digaji. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang hadir ketakutan melihat orang ini. Alhamdulillah sudah ditangkap polisi. Qala wa talbis agar mereka berhenti dari talbisnya. Wa qad yakunu fi haula'i man yastahiqul qatl. Bisa jadi ada pula di kalangan mereka yang pantas untuk dihukum bunuh oleh penguasa kalau ada yang yada'in nubuah, kalau mengaku nabi. Setelah membuat orang seperti itu, terus dia ngaku nabi. Maka Dibunuhnya bukan karena berdosanya, tetapi karena kufurnya dia mengaku sebagai nabi. Bimithli hadhil khuza'balat dengan berbagai macam khuza'balat yang mereka lakukan. Khuza'balat adalah perkara-perkara yang aneh yakni klinik-klinik atau kalau dia ingin merubah sesuatu dari agama maka dia kufur. Layak untuk dihukum mati oleh penguasa. Jenis kedua, nau'un yatakallam fi hadhihi al-umur ala sabilil jiddi wal haqiqah. Jenis kedua, golongan yang melakukan hal ini perdukunan, ramal, nebak nasib segala macam ala sabilil jiddi dengan sungguh-sungguh serius. Hakikat. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara-cara sihir. Dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan sihir. Apa biasanya? Memasang kemenyan, memberikan sesajen, memberikan korban-korban, setelah itu memohon dan meminta, berdoa pada selain Allah. Ini semuanya kufur memberikan korban pada selain Allah kufur. Memberikan berbagai macam sesajian pada selain Allah itu juga bid'ah yang bisa mendekati pada kufur. Demikian pula ibadah doa yang harusnya kepada Allah, dia berdoa pada selain Allah. Wa ulama yujibuna qatla sahir. Golongan kedua ini kebanyakan para ulama mengharuskan orang seperti ini dihukum bunuh dengan dalil haddus sahir darbuhu bisayf bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah dipenggal dengan pedang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang bermadhab seperti ini adalah madhab Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fil mansusi anhu. Madhab Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Ahmad rahimahullah. Wa hadha ma'thur 'anil sahabah dan ini pula yang diriwayatkan dari sahabat. Seperti sahabat Umar dan juga anaknya Uthman eh, dan anaknya Abdullah bin Umar dan juga Uthman radhiyallahu taala anhum ulai. Kemudian mereka yang menganggap hukumnya adalah dibunuh, itu pun mereka berselisih kembali. Apakah dibunuhnya dibunuh haddan atau riddatan? Mal farq bainahuma? Haddan atau riddatan? Mal farq? Apa perbedaan keduanya? Kalau haddan bagaimanapun juga taubat tidak taubat harus dibunuh. Seperti kisah. Kalau keluarganya menuntut bunuh, maka dia harus dibunuh. Ya sudah saya tobat, ya sudah tobat yang bagus. Silakan mau sholat salat rakaat, silakan mau berdoa berdoa, sudah selesai tetap dibunuh. Ya. Ini barakallahu fikum karena had. Tetapi kalau riddah, murtad tidak begitu. Murtad ditangkap oleh penguasa dan diminta taubat dengan dikasih waktu tiga hari. Kalau dia mau taubat, mencabut ucapannya yang dulu dan memperbaikinya dengan ucapan yang benar, ucapan kufurnya, ucapan kekafirannya, dia tinggalkan dan dia cabut, dia menyatakan sekarang saya bertobat, saya mengatakan begini begini begini sesuai dengan agama dengan tauhid, maka dilepas. Tidak dibunuh. Sambil dilihat apakah dia membuktikan ucapannya atau tidak. Kalau membuktikan ucapannya selamat. Tetapi kalau kembali berbuat lagi, maka dia akan ditangkap kembali. Dan kemudian dihukum, bunuh sebagai orang murtad. Taib orang yang berbuat seher. Jenis pertama apa jenis kedua? Kalau jenis kedua berarti dia harus dibunuh. Mau taubat, mau tidak silahkan. Yang penting engkau akan dibunuh sebentar lagi. Algoritma sudah siap. Itu kalau haddan. Tetapi kalau riddatan, kamu harus bertobat pada Allah. Cabut ucapan kufurmu. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidaklah kau tinggalkan perbuatan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia mengatakan siap pada bertobat, selesai. Tidak dibunuh. Istilah fuqaha yustatab au la yustatab. Istilahnya para ahli fiqh. apakah diminta taubat atau tidak diminta taubat? Wahal yakfur mis sihir, apakah kufur atau tidak kufur? am yuqtal li sa'ihi fil ardil fasad atau dibunuh karena dia merusak di muka bumi. Karena apa? Dibunuh. Qala ta'ifatun segolongan berkata, "Inna qatla bisihri in qatala bisihri yuqtal." Sebagian ulama berkata, kalau dengan sihirnya dia membunuh, maka dia dibunuh. Karena ada orang yang menyihir sampai mati. Dia sihir seseorang sampai dia sakit tidak jelas, dokter tidak ngerti, semua tidak ngerti. Badan bengkak-bengkak, dalamnya ada gunting, ada gergaji, ada paku segala macam. Setelah itu mukanya biru-biru, setelah itu mati. Maka tukang sihirnya dibunuh. Karena apa? Kesosong. Ini pendapat ulama. Berarti dia dibunuh karena apa? karena dengan sehernya dia membunuh manusia, maka dia dikesal. Kalau ternyata dia tidak membunuh, maka uqiba bidunil qatl, maka dia dihukum dengan bukan pembunuhan, hukum lain. Apakah dicambuk atau dipenjara atau ditazir. Ta'zir itu hukuman yang diberikan oleh penguasa dengan kebijakan penguasa. Idza lam yakun fi qawlihi wa amalihi kufrun. Kalau tidak ada dalam ucapannya dan dalam perbuatannya kekafiran. Kalau ternyata ada kekafiran dalam perbuatannya dalam ucapannya, maka dia dihukum bunuh pula bukan karena membunuh orang, tetapi karena murtad. Berarti yustatab atau tidak yustatab? Yustatab. Karena murtad. Beda dengan yang tadi. Kamu harus taubat dari ucapanmu. Baik Wahada huwal manqul an syafi'i. Inilah yang dinukil dari Imam Syafi'i. Tadi sebutkan tiga madhab. Ini madhab yang keempat madhab Syafi'i. Kalau beliau rahimahullah berpendapat lihat dulu. Bentuk sihirnya dan apa yang dilakukan dengan sihirnya. Kalau bentuk sihirnya tidak ada kekafiran, tidak dibunuh. Kalau bentuk sihirnya tidak membunuh orang, maka tidak dibunuh. Kalau ternyata menyebabkan orang lain mati, maka dia dibunuh. Kalau dia menyebabkan orang lain kafir, maka dia dibunuh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa huwa qaulun fi madhabi Ahmad dan ini salah satu dari pendapat Imam Ahmad juga. Artinya Imam Ahmad pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Pernah cocok atau pernah sependapat dengan Imam Syafi'i, pernah juga dengan pendapat yang sesuai dengan Ahnaf dan Malikiyah. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه Para ulama juga berselisih tentang hakikat sihir dan tentang jenis-jenis sihir. Wal aktsarun kebanyakan manusia berpendapat innahu qad yu'athir fi mautil mashur bahwa sihir bisa berpengaruh bahkan bisa sampai mematikan orang yang disihir Bisa sampai mematikan orang yang disihir. Au maradihi atau membuat sakit. Min ghairi wusuli syai'in zahirin ilaih. Sakit yang tidak mungkin bisa diperiksa dan tidak mungkin bisa dilacak. Sakit apa? Usul maksudnya nggak bisa sampai kepada sakit itu sakit apa. Dokter manapun akan bingung. Karena memang bukan perkara yang zahir perkara yang sifatnya enam klinik apa asral apa istilah mereka. Wazama ba'dhum annahu mujarradut takhyil. Tetapi ada pendapat golongan lain yang berpendapat bahwa sihir itu hanya khayal. Dan ini pendapat yang jelek, pendapat yang terbantah, pendapat yang menentang sekian dalil-dalil. Pendapatnya siapa? Mu'tazilah pendapatnya para aklaniyun. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, ada sekelompok ahlul kalam dan mu'tazilah yang mereka menyatakan sihir itu tidak ada pengaruhnya. Hanya hayal saja. Tidak bisa mempengaruhi sakit, apalagi membunuh. Tidak bisa memberikan ini, nggak bisa memberikan itu. Sihir itu hanya mengkhayalkan. Karena mereka mau dalil yang dikira sebagai dalil. Mahwa ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sihir orang-orang yang Firaun disebut, disebutkan dengan kalimat saharu ayunan nas. Saharu ayunan nas. Apa maknanya saharu ayunan nas? Menyihir mata-mata manusia. Kata mereka lihat matanya yang disihir. Jadi aslinya tetap tali, aslinya tetap ka, tetap kayu. Hanya mata kita yang salah lihat karena mata kita disihir. a'azakumullah. Kalau saja mereka bilang itu nau'un minas sihir, na'am. Ada jenis sihir yang seperti itu. Tetapi ada pula sihir yang lebih dari itu dan engkau kalian kalau mengingkari sihir yang yu'athir berarti engkau mengingkari sekian banyak ayat sekian banyak hadis sekian banyak riwayat dan mengingkari kenyataan mengingkari fakta mau apa faktanya terjadi mau diingkari orang yang sakit karena sihir ada atau nggak ada ada siapa yang pernah lihat saya sendiri pernah lihat Ikhwanuddin a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang disihir, orang yang tidak disihir, matanya ngelihat dia ya sakit. Jelas badannya bengkak-bengkak, biru-biru. Mau apa? Itu nyata. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan dengan tegas dari nukil oleh Syekh Mukbil dalam kitab khususnya yang membantah Muhammad Rasul Ridha. Karena Muhammad Rasul Ridha termasuk yang mengingkari sihir. Dibawakan ucapan Ibn Abbas, siapa yang mengingkari taksir pengaruh seher? berarti dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah, mengingkari kenyataan yang terjadi. Telah terjadi di Mesir, telah terjadi di, disebutkan beberapa tempat sihir. Bahkan beliau sebutkan disihir seseorang yang kalib himaran. Disihir menjadi keledai Masa bisa yang seperti itu? dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia bisa kun fayakun, bukan. Tetapi dengan apa yang Allah takdirkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka tukang-tukang sihir dalam Al-Quran. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih memisahkan seseorang dari istrinya, memecah belah manusia, ila akhirih. Kalau wattafaqu wattafaqu kulluhum ala anna ma kana min jinsi da'watil kawakib as-sab'ah أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر Mereka sepakat para ulama bahwa kalau sihirnya termasuk jenis yang di dalamnya ada doa kepada bintang-bintang yang tujuh abjad <laughs> abajadun Hawazun, Hutti, dan masih empat lagi. Itu nama-nama bintang. Kemudian mereka meminta pula pada selainnya au khitabiha atau mengajak bicara au sujudilaha atau sujud kepadanya au taqarrub ilaiha atau mendekatkan diri kepadanya bima yunasibuha <clears throat> atau mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang cocok untuknya yang tadinya tidak apa-apa jadi apa-apa yang tadinya kamu pakai tidak mengapa tetapi kalau dalam rangka ibadatan dan taqarruban ila ghairillah jadi syirik karena al-umur diha al-umur diha perkara itu dengan maksud-maksudnya ada orang yang melewati satu kaum yang punya berhala. Kemudian dikatakan kepadanya, "Qarib. Berikan sesajen." Aku nggak punya apa-apa. "Qarib walau dzubaban." Berilah sesajen walaupun seekor lalat. Dipikir dia seekor lalat. Ringan sekali. Maka dia ambil lalat, nih korban saya. Dia lewat. Kata Nabi SAW, dakhalan nar, masuk neraka. Bukan masalah lalatnya. Tetapi dia memberikan lalat kepada berhala tadi apa? Takorruban. Takorruban. Kamu memberikan lalat kepada ikan arwana, tidak apa-apa. Ya Pak ya? Tidak syirik. Karena bukan ibadatan. Tapi kamu memberikan lalat kepada berhala. kalian nar. Karena takorruban. Sehingga hati-hati. Jangan dikira tidak apa-apa walaupun bima yunasibuha minal libas <coughs> memberikan sesuatu takarruban dengan perkara yang sesuai dengan yang sedang diibadahi ini maunya apa dituruti minal libas pakai pakaian khusus khawatim cincin-cincin khusus wal bukhur kemenyan kemenyan khusus Bukur itu dupa. Wanahwi Kita pakai dupa di masjid tidak apa-apa. Karena itu pengharum ruangan sesungguhnya. Orang-orang Arab sejak dulu sampai hari ini mengharumkan masjidnya dengan bukhur, dengan bukhur, dengan harum-haruman yang dibakar. Bahkan orang India Muslim ya, membakar wangi-wangiannya, harum-harumannya dengan sesuatu seperti lidi. Dan kalau saya lihat persis seperti nio yang dipakai oleh orang-orang Cina untuk ibadah mereka. Tapi ini, anda muslim? Ada muslim ya Terus ada apa di mobilnya seperti ini? Saya tanyakan waktu itu. Kata dia, hageri, Kata dia, untuk pewangi mobil. Ditancapkan. Nyala begitu. Tayyib, Mengapa kau beda-beda hukum yang ini ibadah yang ini bukan ibadah? Al umur bima qasidiha. Perkara itu dengan tujuan-tujuannya. Tujuannya pengharum ruangan cukup. Tidak apa-apa. Sah-sah saja, halal. Tetapi kalau dalam rangka memberikan apa yang disukai oleh yang disembahnya atau takurruban ilaih pendekatan diri kepadanya ibadatan wa duaan karena pengen doa pengen mendapatkan apa yang diinginkannya pengen mendapatkan hajat-hajat di kuburan kemudian bakar kemenyan di bawah pohon beringin kemudian kamu mengatakan aku ingin ini aku ingin itu sudah kufur sudah syirik karena maksudnya adalah takarruban ilal jinni dikatakan di sini maka kalau di dalamnya ada doa pada selain Allah, di dalamnya ada sesembahan-sesembahan pada selain Allah, padanya ada takorrub. Ini terjemahannya sesajen. Masa Ustaz sesajen? Karena takorrub dari kata kurban. Kurban itu memberikan sesuatu kepada yang sedang diagungkan. Kalau memberikan sesuatu pada tempat keramat, apa namanya? Sesajen. Baik, memberikan sesajen yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh makhluk atau benda-benda tadi seperti pakaian khusus, cincin atau bukhur, dupa, fainahu kufrun, maka hukumnya kufur. Wahwa min a'zami abwabi syirki dan itu adalah sebesar-besar jenis syirik. Fayajib ghalquhu, maka harus ditutup duhu bahkan harus dirapatkan. Maksudnya dilak atau dilak. Kalau ditutup itu pintu ditutup. Aglikil bab. Ghalqul bab. Tutup. Bisa dibuka lagi enggak? Bisa. Tutup lagi. Buka lagi itu ghalaqah. Tapi kalau sad itu di tembok rapat. Tidak bisa dibuka lagi. Itu perbedaan antara ghalquhu wa sadduhu. Yajib ghalquhu bal sadduh Wajib ditutup bahkan harus dimatikan. Wa huwa min jinsi fi'li qaumi Ibrahim alaihissalam. Dan itu perbuatan mereka sejenis dengan perbuatannya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله oleh karena itu Nabi kisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim Maka dia memandang ke bintang-bintang kemudian berkata, sungguh aku ini sakit. Wa qala ta'ala falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba Ketika datang waktu malam, kemudian terlihat bintang-bintang. Kemudian berkata pula, "Hadza rabbi" ila akhirih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Artinya Ibrahim salam menasehati mereka dan meluruskan apa yang ada di pikiran mereka. Kalian membesarkan bintang-bintang, termasuk bintang adalah bulan dan matahari. Termasuk bintang. Maka diajarkan pada mereka, "Tayib, kita mau pilih yang mana?" Nah, ini besar. Ternyata terbenam. Aku nggak mau yang terbenam. Coba yang ini. Ini lebih besar. Terbenam juga. Tapi yang ini. Bintang, dari mulai bintang-bintang sampai ke bulan sampai ke matahari. Sampai mengatakan ini sakim. Aku tidak mampu. Ini semua nggak ada apa-apanya. Aku ingin menyembah yang menciptakan ini semua. Diajarkan. Kamu kagum dengan bintang-bintang. Padahal semuanya lemah. Tetapi kita beribadah kepada yang menciptakan bintang-bintang. Ikhwani fiddina azakullah limana. Karena memang kaumnya adalah sejenis ini. Allah contohkan kaum yang terjerumus dalam LGBT, kaumnya Nabi Lut. Allah contohkan kaum yang terjerumus dalam nujum, kaumnya Nabi Ibrahim. Allah contohkan kaum yang banyak curang dalam dagang, kaumnya Nabi Shu'aib. Dan lain-lain. Allah contohkan bagaimana mereka diazab karena kekufuran mereka dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian mereka menjadi kaum yang durhaka. Qala wattafaqu kulluhum aidan ala anna kulla ruqyatin wa ta'zimin aw qasamin fihi syirkun billahi fa innahu la yajuzu takallum bihi. Kemudian para ulama juga sepakat Seluruhnya. Dari madhab apapun. Ini madhab yang empat, madhab fiqih. Bahwasanya semua ruqyah, jampi-jampi, wa ta'zimin, azimat-azimat, jimat, <laughs> au qasam atau sumpah-sumpah dengan nama selain Allah, maka semuanya tidak boleh diucapkan. Haram hukumnya bagi kaum muslimin. Termasuk abrakadabra haram. Termasuk bim salabim haram. Jangan main-main sama kalimat itu. Ya. tidak boleh. Qala la yajuzu takallum bihi termasuk jampi-jampi adalah kata-kata yang tidak dipaham maknanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seluruh kata-kata yang tidak dipaham haram diucapkan. Karena khawatir diselipkan di sana kalimat-kalimat kufur kamu tidak tahu atau kalimat-kalimat yang dipahami oleh jin bahwa itu memperolok-olok agama kamu tidak tahu maka tidak boleh. Ini apa maksudnya? Pokoknya baca aja. Ini mantra. Jangan mau haram hukumnya. Tidak boleh. Rajah-rajah yang juga tidak bisa dipaham. Seringkali mempermainkan lafaz Allah dan mempermainkan lafaz bismillah. Dan saya pernah lihat sendiri jimatnya mereka. Saya bongkar. Isinya adalah kertas sudah hampir rusak. Tertulis di sana. Bis. Sin, sin, sin, sin, sin, sin. Kemudian mim mim mim mim mim mim, mim banyak, kemudian lam lam lam lam lam, kemudian silang dari atasnya begitu lagi. Lamnya nyambung dengan lam yang di bawah. Apa dibacanya? Apakah kalian yakin itu dibaca bismillah? Tidak. Sama sekali. Sudah tidak bisa dibaca bismillah. Nauzubillah. Sudah berubah maknanya ke sana kemari. Bahkan itu adalah memperolok-olokkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hampir semua sihir memakai kekafiran. Lebih kafir, lebih manjur kata mereka. Lebih kafir, lebih manjur. sehingga ketika muslimin yang terjerumus dalam sihir berperang dengan ateis dengan sihirnya menang mana? Orang yang ngaku muslimin tapi pakai sihir sebagian orang-orang Madura dengan orang-orang ateis yang pakai sihir juga di Kalimantan sana. Menang mana? Menang yang ateis. Mengapa? Lebih kafir. Lebih kafir, lebih jahat, lebih kejam, lebih dicintai oleh syaitan. Lebih dicintai oleh syaitan. Faqala rahimahullah. Wa naw'un wattafaqu aydan dan mereka juga sepakat Kulla kalamin fihi kufrun. Semua ucapan yang mengandung kekafiran. La yajuzu takallum bihi. Maka tidak boleh diucapkan. Wa kazalikal kalam alladzi la yu'raf ma'nahu. Demikian pula ucapan yang tidak dipaham maknanya. La yutakallam bihi, jangan diucapkan. Limana? Liimkani an yakuna fihi syirkun la yu'raf. Karena memungkinkan di dalamnya ada kesyirikan yang tidak diketahui. Ada kekufuran yang tidak diketahui. Ini yang dikhawatirkan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena itu Nabi bersabda, "La ba'sa birruqa malam lam takun syirkan." Tidak mengapa untuk memakai jampi-jampi selama tidak syirik. Dari mana kita tahu bahwa itu tidak syirik? Kalau kalimatnya bisa dipaham, kan begitu. Oh, ini dipaham kata-katanya. Rabban nas. Bismillah, bismillah, bismillah. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما Wahai Rabb manusia Hilangkanlah kejelekan Sembuhkanlah Engkau lah penyembuh Tidak penyembuh selain engkau Kata-katanya bagus Tidak mengapa Apalagi sunnah Dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka ruqyah dengan ayat rukyah dengan hadis tidak mengapa. Tetapi kalau dengan kata-kata bukan dengan bahasa Arab, lihat maknanya apa. Bahasa Indonesia, baca ini. Ya. Isinya, wahai fulan yang ada di Gunung Kidul, aku memohon kepadamu. Tidak boleh. Kufur. Ini doa kepada selain Allah Ta'ala. Siapa itu? Fulan yang dimaksud, oh itu sudah mati berapa ratus tahun yang lalu. Itu simbah Fulan. Tidak boleh, haram, syirik. Bahasa lagi, tapi ini bahasa Inggris. Ya tanya ke translate aplikasi, klik apa itu artinya. Kalau syirik ya jangan. Kalau ragu-ragu, jangan juga. Da'ma ribuk ila ya ribuk Tinggalkan yang meragukan pada yang tidak meragukan. Kalau ternyata kata-katanya nggak bisa dipaham. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Korea, bukan bahasa apapun. Loh ini apa ini? Tidak tahu. Dun dun karakadun asbamawat jal jalut jal jalut duh duh. Apa itu? Ma'adri. Maka ini jelas tidak bisa dipaham dan tidak diketahui. Dikhawatirkan itu bahasa jin yang ternyata itu adalah kekufuran atau kesyirikan. Wala yajuzul isti'adzah bil jin. Tidak boleh pula meminta perlindungan bantuan kepada jin. Faqad Allahul kafirina ala dhalik. Allah mencerca orang kafir atas yang demikian. Allah cerca orang kafir karena mereka minta bantuan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinn fazaduhum rahaqa dan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin fazaduhum rahaqa menambah mereka rahaq dalam tafsirnya ada dua menambah dosa dan menambah sombong dan ini dua-duanya benar menambah sombong para jin dan menambah dosa para manusianya yang meminta perlindungan kepada jin. Kanal insi idza nazala bil wadi yaqul. Kejadiannya adalah ketika seorang manusia berjalan di lembah kemudian dia akan berkata, "A'udzu bi'azimi hadzal wadi min sufaha'i qaumih." Atau min sufaha'i. Yang artinya, Aku berlindung kepada pembesar lembah ini dari kejahilan atau dari gangguan anak buahnya. Paham yang dimaksud? Mereka berpikir lembah itu tempat-tempatnya jin dan kalau saya turun saya khawatir diganggu oleh jin-jin ini maka berlindung pada yang paling besarnya, pimpinannya, tokohnya untuk dilindungi dari anak buahnya ini. Jadi kalau kamu diganggu preman, minta perlindungan pada bosnya preman. Begitu maunya. Akhirnya mereka membuat mantra. Jampi. A'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufahai qawmih. Aku berlindung kepada tokoh besar dari lembah ini. Dari kejahilan dan gangguan anak buahnya. Maka Nabi SAW menegurnya. Allah SWT menurunkan wahyunya وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رحقا ada manusia minta perlindungan kepada jin fazatuhum rahaqa yakni al-ins wal jin yang terkena rahaq jinnya dan manusianya sekaligus bisti'adatihim bihim yakni kena dosa dua-duanya kena dosa ai isman Watughyanan melampaui batas. Wajara'atan wasyarra Tertimpa dosa. Tertimpa tughyan, kesombongan. Jara'ah kelancangan. wasyarran kejelekan. Subhanallah. Jin-jin tadi ketika diminta perlindungan seperti itu. Justru bertambah lancang apa maksudnya bertambah lancang? Semakin ditakut-takuti, semakin dia meratap, tolong jin, tolong jin. Ha, ketawa mereka. Takut-takuti lagi. Semakin parah. Mintanya apa sih Tuan jin? Tambah sombong, tambah sombong. Sampai jadi togut. Sampai jadi togut. Aku minta darah seorang bayi yang masih merah. Aku minta nyawa seseorang Aku minta mulai. Ya. Mumpung dibesarkan oleh manusia. Ini rohak. Zaduhum rahaqa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ternyata manusianya juga ada yang tertimpa kesombongan seperti itu. Merasa punya jin, kemudian dia bangga. Dan mengancam seluruh manusia. Rani macam-macam, saya kerahkan pasukan jin. Lah kamu ini siapa? Kamu bukan Nabi Sulaiman yang bisa menguasai jin. Sombong. Rohak. Maka pintu awalnya sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta bantuan kepada jin. Biarkan jin di alamnya. Kalian di alamnya. Jangan kalian saling minta bantuan. Jangan. Jangan berpikir seperti manusia dengan manusia. Lo kan tolong menolong bagus. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-bantulah kalian dalam masalah ketakwaan dan kebaikan dan jangan saling bantu membantu dalam kejelekan. Nah itu ta'awun. Sekarang kita cari jin-jin yang muslim, yang salafi, ahlu sunnah. Ah, kamu jin salafi? Ya saya jin salafi. Jin salafi ganggu orang. Kan dia tidak bisa berhubungan kecuali harus pinjam jasadnya manusia. Itu terjadi pada seorang ustadz yang ngakunya salafi. Ternyata hizbi. Santrinya kemasukan jin. Dirukyah, ngobrol. Akhirnya masuk Islam, katanya. Kemudian menjadi anak buahnya. Wah Ustaz, saya mulai sekarang akan berkhidmat untuk membantu apapun yang ustadz maukan. Saya bantu. Nanti kalau ada apa-apa, anak itu tadi kesurupan lagi. Pak ustadz, Pak ustadz. Ya, ya, ya. Itu ada tamu Ustaz di terminal, sebentar lagi datang. Tiga orang, yang satu begini, yang, yang ketiga begini. Kelihatannya hajatnya ini. Oh iya, makasih, makasih. Sadar lagi anak tadi. Ya. Begitu datang tamunya, kamu dari sini kan? Kamu mau hajatnya ini kan? Kok tahu? Kamu namanya? Kok tahu Ustaz? Wah, Ustaz istimewa ini. Ya. Waliun min illah. Ya. Apa itu? Rohak. Mulai muncul rohak dalam hatinya. Hebat sekali saya. Hati-hati. Walaupun kamu Masya Allah tadinya ahli sunnah. Terfitnah dengan ini. Bisa bergeser sedikit demi sedikit. Ujung-ujungnya kamu jadi dukun. Enam. Tapi lain ini dukunnya dukun putih. Itu kan dukun hitam. Ilmunya ilmu hitam. Kita ilmu putih. Enggak mau yang jahat-jahat. Mau yang baik-baik. Enggak ada. Kalau yang namanya isti'anah bil jin haram. Isti'anah bil jin haram. Qala dikatakan selanjutnya <clears throat> Wadhalika annahum qalu yang demikian karena mereka juga berkata Qad zadna al-jinna wal ins. Kami telah ikat atau kami telah jalin ikatan yang kuat antara jin dengan manusia. Fal jinnu ta'awama fi anfusiha. Maka jin jadi besar di hati-hati orang-orang tadi. Wa tazdadu kufra dan bertambah kekufurannya amalat ha al-insu dihil muamalah Kalau diperlakukan jin seperti itu tadi, maka jinnya semakin sombong, semakin sombong, semakin sombong. Manusianya juga semakin GR, semakin GR, semakin GR. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ jami'an ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون Pada hari ketika dikumpulkan seluruhnya Kemudian dikatakan kepada para malaikat Apakah kalian Atau apakah mereka Menyembah kalian Qalu subhanak Maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna. Engkaulah wali-wali kami. Bukan mereka. Balkanu al jin. Bahkan mereka itu menyembah jin. Aktarum bihim mu'minum. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Fahaulai alladina yaz'umuna annahum yad'una al-malaikah. Maka mereka-mereka yang mengaku-ngaku nyembah malaikat ternyata nyembah jin wa yukhatibunahum yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak bicara malaikat bihadil azaim dengan jimat-jimat tadi annaha tatanazzal alaihim dalun wa innama tanazzal alaihim syayatin ternyata mereka bukan didatangi malaikat tapi didatangi jin rajah-rajah tadi yang pernah saya buka itu ada gambar empat penjuru mata angin yang paling atas Jibril. Yang paling bawah Mikail. Yang kirinya Israel, Israfil dan Israel. Kemudian dengan raja tadi. Bak, bak, bak, sin, sin, sin, mim, mim, mim, mim lam, lam, lam, lam, ha. Ya. Mereka tulis seperti itu dengan keyakinan. Bahwa dengan raja-raja ini nanti Jibril wa Mikail, Israel dan Israfil itu bersama kita. Urusan mati, Israelnya ada di pihak kita. Tenang aja. Urusan rezeki, Mikailnya bersama kita. Hujan, tidak hujan, Mikailnya bersama kita. Urusan apa lagi? Urusan perkara-perkara malaikat yang paling besarnya dari malaikat Jibril itu kita. Bersama kita juga. Ini empat penjuru mata angin. Hada kedibun waftira. Itu kedustaan. Ketika ditanyakan kepada malaikatnya nanti yaumul qiyamah wa yauma yashuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika. Kemudian Allah katakan pada malaikat, "Aha ulai iyyakum ta'budun." Apakah mereka itu menyembah kalian? Malaikat menolak. Tidak. Anta waliyuna min dunihim. Engkau wali-wali kami, bukan mereka. Bal ya'budunal jin. Bahkan mereka itu menyembah jin. aktsaruhum bihim Mu'minun. Kebanyakan mereka beriman pada jin, bukan pada malaikat-malaikat. Taib. Dan juga Allah katakan dalam ayat lain, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار naru خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم Pada hari ketika dikumpulkan mereka seluruhnya akan dikatakan wahai al jin, wahai kaum jin, kalian telah banyak membawa manusia. Apa jawaban mereka? Qala awliya'uhu minal ins. Berkata wali-walinya dari kalangan manusia. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, kami ini saling memberikan manfaat. Saling memberikan nikmat. Saling memberikan kebaikan. Istamta'a ba'duna ba'dan. Sebagian kami mendapatkan mut'ah dari dia, dia dianya mendapatkan mut'ah dari kami. Kami memberikan kebaikan untuk mereka, mereka dapat kebaikan untuk kami. Iya kah? Apa benar seperti itu? Kebaikan jin kepada kamu apa? Ya memberitahu hal-hal yang saya tidak tahu. Hal-hal gaib. Berarti kamu dipaksa percaya sama dia. Padahal belum tentu benar. Itu satu. Apalagi? Kalau cuma ngambilkan barang kamu ke belakang ke dapur ngambil sendiri bisa. Kenapa harus jin? Oh enggak, karena anu ngambilnya dari lacinya orang lain. Nyolong. Eh, nyuri. Jin itu tidak bisa menciptakan uang. Kun fayakun. Tidak bisa. Sehingga cuma memindahkan dari sana ke sini, dari sini ke sana. Artinya apa? Maling. Eh, barakallahu fikum. Kalau tiba-tiba kun fayakun jadi duit, nomor serinya berapa? Iya kan? Ima tidak sama, wa ima sama. Kalau sama berarti ada yang palsu. Baik. Kalau tidak sama, akan dilihat ini aneh. Gak ada, kami nggak nyetak yang seperti ini. Ya palsu juga. Kalau sama persis, kok ada dua? Berarti yang satu palsu. Tetap palsu. Berarti kamu masukkan uang dengan jin. Kalau bisa. Nggak bisa. Cuma memindahkan. Ikhwani biddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ala kulli hal. Mereka meminta bantuan dari jin-jin tadi untuk kejahatan dan kejelekan. Sedangkan kamu bantu dia untuk apa? Wahai manusia, saya berikan mut'ah juga pada di, pada mereka. Apa? Sesajen, sesajen. Ada ibadah. Berarti kamu memberikan peribadatan. Mengagungkan, membesarkan, memuliakan, menyembah. Dan jin-jin tadi tambah sombong. Coba sekarang. Kerjakan untukku apa yang biasa kau kerjakan untuk Allah Ta'ala. Ayo. Jadi apa kira-kira? Jadi kasir Dan itu tes terakhir. Tes terakhir. Karena jin-jin tadi ingin diagungkan. Syaitan-syaitan ingin disembah. Ayya'budahu al-musallun. Itu dikehendaki oleh mereka. Sampai bikin arus di lautan. Arus kami juga di atas air. Sama dengan arus Allah kata mereka. Kata iblis. Lanatullah alaihi. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Kata manusia-manusia tadi wali-walinya iblis atau wali-walinya jin tadi berkata, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana." Ternyata kemudian Allah engkau sampaikan aku pada ajalku. Mati dalam keadaan kafir. Qala an-naru maswakum maka nerakalah tempat kalian khalidina fiha kekal dalamnya selama-lamanya illa masya Allah kecuali kalau Allah kehendaki fastimta'ul insi bil jinni maka pemberian manfaat dari manusia kepada jin atau dari jin dulu kepada manusia adalah qada hawaijihim memberikan hajat-hajat mereka wa imtithalu awamirihi melaksanakan perintah-perintah wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat, mengkhabarkan berita-berita gaib. Ingat, berita gaib itu berita yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi tempat lain itu bukan gaib. Dan biasanya manusia yang menjadi pelanggan-pelanggan dukun ditipu dari sisi itu. Saya bisa nebak jati diri kamu dari A sampai Z. Sudah selesai? Lihat. Berarti saya tahu yang gaib kan? Karena saya tebak bahwa kamu nanti jodohnya si fulan, kamu akan begini, kamu akan begitu. Beda. Yang pertama tadi dengan yang kedua beda. Kalau jati diri dia sudah terjadi, sudah terjadi dan sudah dengar oleh korinnya si jin yang ada pada dia. Maka bisa ditanya, selesai. Kalau kamu dua sahabat dari kecil, kemudian saya tanya sama teman kamu, siapa kamu? Sampai selesai, saya tahu kamu. Begini-begini. Kamu akan jawab apa? Ya jelas aja tanya sama teman saya. Iya kan? Nggak aneh. Bukan gaib. Ini juga sama. Hanya yang ditanya adalah dari kalangan jin. Jinnya bersama kamu terus. Ya nggak aneh. Jadi itu bukan gaib. Tetapi ketika nanti akan terjadi, itu gaib. Dan tidak mungkin dukun tadi bisa menebak. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menebak dengan benar maksud saya. Tidak mungkin bisa menebak dengan benar. Kalaupun pernah mencuri berita di langit, satu, dia akan tambah seribu kedustaan. Nasolah dikatakan, selanjutnya, wastimta'ul jinni bil in. Sekarang sebaliknya. Bagaimana jin-jin tadi bisa mendapatkan manfaat dari manusia? Ta'zimuhu iya, dengan mengagungkannya wasti'anatuhu bihi dan beristi'anah meminta bantuan padanya wastighatha dengan istighatha wa dengan tunduk padanya dengan menyembahnya itu yang terjadi baik sudah berapa jenis orang yang melakukan sihir yang kita bahas dua jenis orang yang hanya berdusta saja menggambarkan seakan-akan dia punya sihir padahal tidak punya.